Al-Mu'minun diawali dari ayat 45 hingga ayat ke 118. Insyaallah untuk besok adalah surah An-Nur, surah An-Nur ayat 1 sampai dengan 35. Surah An-Nur ayat 1 sampai ayat 35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pecinta Radio di Jakarta, syukur Alhamdulillah kembali kita bersama dalam taklim, tadarus, bimbingan membaca Al-Quran. Tentu saja pagi ini kita masih membahas tentang surah Wal Asr ya. Kami berikan kesempatan nanti untuk ibu dan bapak yang ingin mencoba membaca surah Wal Asri, Wal Asr. Terjemah perkataannya dilihat kembali di juz ke-30 ya. Ini juz ke-30 ada di halaman ke-171. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Waqaf isyarah. Kemarin banyak yang telepon, apa itu waqaf isyarah? Setelah huruf mati ada huruf hidup yang dihentikan. Dihentikan membacanya. Tandanya tetap hidup, hanya dalam dalam bacaan. Setelah huruf mati ada huruf hidup. Satu huruf hidup yang dibaca mati. Itu. Jadi atau ada ada satu huruf hidup yang dimatikan setelah huruf mati gitulah ya. Nih, Wal asr kan sodnya mati. Nah, setelah sod mati itu ada ro. Ro yang dibunyinya, bunyinya dihentikan. Eh, dihentikan membacanya. Diisyaratkan, wakob isyarah, mengisyaratkan bahwa di situ ada huruf ro atau rom. Bisa dikatakan juga wakob isyarah ini hanya terdengar oleh telinga kita dan telinga yang ada di sebelah kita. Jadi salah kalau kita membaca wal asri atau wal as. Harusnya wal asr. Wal asr. Itu. Roknya tapi pelan. Wal asr. Jadi nyaris tak terdengar kalau jauh mah ya. Ini kedengar karena pakai mic. Wal asr. Innal insana lafi khusar. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ada di ujungnya juga atau ingin menghindari ayat yang pertama Eh, wakaf isyarahnya bisa digabung di wasal. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil wa tawasaw bis sabr. Ini sebagian ulama menyatakan ini Allah sumpah demi waktu, demi masa. Ada juga yang menyatakan demi salat asar ya, al wusto itu. Nah, ada beberapa dalam tafsirannya ya. Seperti yang saya baca di tafsirnya, tafsir Juz Amma yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Usaimin ini. Di sini juga ada di tafsirnya Pak Kures juga sama ya dinyatakan jadi Allah bersumpah dengan al-asr dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Al-asr itu wal asri ini wal asr ialah waktu sore dan waktu yang terbaik. Eh, Rasulullah menamakan sholat asar dengan nama sholat al-wusto, yaitu yang terbaik gitu ya. Nah, dikatakan juga bahwa wal asri ini zaman, masa. Ini adalah pendapat yang lebih kuat. Ini Allah bersumpah demi masa. Karena setiap, setiap perubahan kondisi berputar baliknya suatu urusan pergantian hari, yang silih berganti dan lain-lain terjadi di dalam ruang lingkup masa atau zaman. Baik yang kita saksikan sekarang atau yang sudah berlalu. Al-Asr ini ialah masa. Makhluk berada di dalamnya dengan mengalami perubahan seperti senang, susah, saat perang, saat sehat, saat sakit, beramal soleh atau beramal jahat dan lain-lain yang tentu saja sudah dimaklumi bersama. Ini ya. Wal asr demi masa. Innal insana lafi khusr. Inna sesungguhnya al insan. Ini insan ini uh, umum tapi khusus. Enggak enggak al anas gitu, al insan. Karena ini difokuskan khususnya adalah untuk orang mukallaf. Jadi anak kecil tidak termasuk hitam di sini, orang gila enggak gitu. Jadi orang-orang yang mukallaf yang balik. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia lafi khusr, berada dalam kerugian. Ini dikecualikan illal ladina amanu, kecuali alladzina orang-orang yang. Yang mana? Dia empat kriteria. Pertama, amanu. Iman kemarin sudah di definisi iman kan sudah disampaikan ya. Di antaranya iman itu meyakinkan dengan hati, tasdiqun biqalbi kemudian mengucapkan dengan lisan ya wa ikrarun bil lisan wa af'alun bil arkan dan melaksanakan memanifestasikan niatnya itu. Jadi dalam Islam tidak ada cukup eling saja. Agama eling enggak ada, harus ada pembuktian. Itu iman. Jadi kriteria orang yang tidak merugi itu empat hal. Dia beriman. Kemudian amal soleh. Dan amal soleh yang diterima itu ada syaratnya kalau dia iman dan ikhlas karena Allah. Kita paham ya, kalau saya bekerja di Radio Kayu Manis, tentu yang memberikan gaji adalah Radio Kayu Manis kan? Bukan radio lain. Sama, orang yang bertuhan ilah lain, Tuhan lain mengakui Tuhannya matahari, atau Tuhannya apa, apa bulan, apa bintang, apa lata, apa uja. Jadi dia nggak nggak masuk logika kalau dia minta minta pahala, minta balasannya dari Allah. Orang dia mengaku ilahnya yang lain itu. Syaratnya amal diterima itu adalah kalau dia beriman. Iman dan beramal soleh ini adanya ikhlas karena Allah gitu ya. Itu jadi ada semacam eh, kriteria-kriteria yang mana. Makanya ada pertanyaan bagaimana dengan orang yang berbaik sementara dia tidak iman. Nah ini. Gitu. Jadi segalanya tuh innamal a'malu binniyat. Illalladzina amanu. Kriteria orang yang tidak merugi adalah satu yang orang yang beriman. Kemudian waamilus salihat dan mereka berbuat beramal as-salihat kebaikan. Wa tawasau bil Kriteria ketiga adalah orang yang saling mengingatkan, saling berwasiat bil dengan kebenaran. Wa tawasau bis dan mereka saling berwasiat menasihati dengan kesabaran. Allah Rabbi ya. Ini dari kitab yang saya baca tafsir ayat-ayat Ya ayuhalladina amanu yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Opti Buhairi. Ini di jilid pertama, kenapa kita harus sabar. Di sini, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Saya berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini bisa dicatat surah Al-Baqarah ayat 153. Ini. Inilah seruan Allah yang kedua bagi orang-orang yang beriman yang terdapat dalam surah Al-Baqarah jika kamu mendengar Tuhanmu menyeremu, maka perhatikanlah dan dengarkanlah dengan hatimu sebelum kamu mendengarkan dengan telingamu. Karena kebaikanlah yang akan diperintahkan kepadamu atau keburukanlah yang akan dilarang darimu. Perhatikanlah wahai orang yang dimuliakan Tuhanmu dengan keimanan. Karena kamu telah mengakui Allah sebagai Rabbmu, mempercayai Rasul, Rasulnya tunduk terhadap segala petunjuk yang terhadap, terdapat dalam Al-Quran. Kamu menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang yang tegak dan jalan yang lurus. Maka kamu akan mendapatkan petunjuk setelah diliputi kegelapan. Mengajarkan kamu setelah sebelumnya kamu bodoh. Menghimpunmu setelah sebelum kamu bercerai-berai membuka telingamu yang tuli matamu, yang buta dan hatimu yang tertutup. Allah menyerumu dengan tanda keimanan. Memerintahkanmu untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu dalam menghadapi berbagai hal yang rumit. Dan menunaikan perintah-perintah syariat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lain. Di surah Al-Baqarah ayat 45. Dicatat nih. Tadi Al-Baqarah tadi 153. Sekarang Al-Baqarah 45. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dihususkan penyebutan sholat bukan ibadah-ibadah lainnya. Ini dimaksudkan sebagai isyarat bahwa kedudukan sholat itu agung. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun saat ditimpa sesuatu, beliau bergegas mengerjakan sholat. Wasta'inu bisabri wasalah. Minta tolong kepada Allah dengan Wasta'inu bis sabri dengan sabar dan salat. Masya Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diberitahu tentang kematian saudaranya. Saat itu Abu Abbas sedang berada dalam perjalanan Ibnu Abbas ini. Maka ia pun diminta pulang dan berkata, Semoga Allah menutupi aibnya, memberikan pertolongan dan pahalanya. Lalu dia mendapat kabar bahwa saudaranya setelah wafat, lalu ia menepi untuk mengerjakan sholat. Setelah itu dia meneruskan perjalanannya seraya membaca ayat yang berbunyi, Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Surah Al-Baqarah ayat 45 ya. Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Abu Hurairah mengeluhkan perutnya yang sakit. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk sholat, karena di dalam sholat itu terdapat kesembuhan atau obat. Nah, apa sebenarnya hakikat sabar? Arti sabar secara umum adalah mencegah dan menahan diri. Jadi jika dikatakan sabar dalam menghadapi musibah, maka maksudnya adalah menahan diri dari sedih dan jengkel. Sabar dalam menghadapi rasa sakit berarti menjaga lidah untuk tidak mengeluh. Kalau sakit, aduh sakit apa bentak-bentak marah-marah nih. Sabar dalam menghadapi rasa sakit berarti menjaga lidah untuk tidak mengeluh atau mengucapkan kata-kata yang tidak sepatutnya. Ya. Sedangkan sabar ketika kehilangan sesuatu yang dicintai anak, harta atau berarti menjaga seluruh anggota tubuh dari menampar pipi. Ini jahiliyah kan begitu. Kalau ada kedukaan dia meraung-raung menangis pipinya ditampar. Menyobek-nyobek baju atau mengikuti tradisi buruk kaum jahiliyah. Ketika kehilangan orang atau sesuatu yang dicintainya. Adapun lawan dari sabar adalah sedih. Sebagaimana ungkapan penghuni neraka yang dikutip dalam Al-Quran. Surah Ibrahim ayat 21. Ini dicatat ya. Surah Ibrahim ayat 21. Sama saja bagi kita apakah kita mengeluh atau bersabar. Sekali-kali tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Para ulama maupun ahli juhud memberikan definisi yang beragam mengenai sabar ini. Ini Al-Masri Al rahimahumullah mendefinisikan bahwa sabar sebagai berikut. Pertama adalah menjauhkan diri dari pelanggaran tentang ketika kita menghadapi musibah. Kemudian mengedepankan kekayaan jiwa di saat kekafiran menyeliputi seluruh aspek kehidupan. Kemudian Ibu Ibnu Alpa berpendapat, sabar adalah senantiasa menjaga etika yang baik dalam menghadapi cobaan. Ada pula yang mendefinisikan bahwa sabar dengan meleburkan diri dalam cobaan atau musibah tanpa menunjukkan kesedihan atau keluhan, tidak keluh kesah. Amr ibnu Utsman berpendapat bahwa sabar adalah tetap berpegang pada ajaran Allah dan menerima cobaannya dengan penuh sukacita dan permohonan. Yah Yahya bin Al-Yaman berpendapat bahwa sabar adalah tidak mengharapkan kondisi lain kecuali apa yang telah dianugerahkan oleh Allah. Ridha terhadap segala takdir Allah, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Sedangkan Asy-Sya'bi mengutip pendapat daripada Ali radhiyallahu an tentang definisi sabar. Menurut Sirina Ali sebagai berikut kedudukan sabar dalam keimanan bagaikan kedudukan kepala dalam tubuh manusia. Al-Tabari berkata, pendapat Ali radhiyallahu anhu ini dapat dibenarkan karena iman adalah menyatakan dengan hati, mengakui dengan lidah, itu mengiktikad ya, dengan hati ya. Kemudian mengikrarkan dengan lidah dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Barang siapa yang tidak bersabar dalam beramal dengan anggota tubuhnya, maka ia tidak berhak memperoleh keimanan. Sabar dalam mengamalkan syariat-syariat agama itu bagikan kepala bagi tubuh manusia. Yang mana tidak akan sempurna suatu tubuh tanpa kepala. Ini. Dan sabar juga termasuk moral dalam Al-Quran. Sabar adalah hiasan para wali dan keutamaan bagi orang-orang yang bertakwa. Ciri khas orang-orang yang mulia dan sifat para nabi itu adalah sabar. Berbagai macam manusia yang mulia telah mengaplikasikan sabar ini. Demikian pula dengan para nabi dan rasul. Ingat, Allah telah menjanjikan surga jannat na'im dan keselamatan dari api neraka bagi orang yang sabar melalui firman-Nya yang berbunyi Lihat di surah Al-Mu'minun ya, ayat 111 nanti. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Lalu renungkanlah pahala agung yang akan diterima di jannah, di sorga. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan sorga dan pakaian sutra di dalam di dalamnya mereka duduk bersandar di atas sofa. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriakan matahari dan tidak pula dinginnya salju. Dan ada naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka. Dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening. Itu ya. Ini adalah upah bagi orang-orang yang sabar. Dilihat nanti di surah Al-Insan. Ya, nanti kita akan membahas juga surah Al-Insan ayat 22. Ini eh, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah menyampaikan tiga kabar gembira. Ini kadang-kadang kita nggak paham. Sabar, sabar. Ada yang bilang kapan sih batasnya sabar? Ya setelah kita tidak sabar itu tidak sabar lagi. Batasnya sabar ya uh, siap menerima apapun. Tapi sabar bukan berarti diam ya. Nih, Allah Subhanahu wa taala juga telah menyampaikan tiga kabar gembira yang ditujukan kepada orang-orang yang bersabar. Di dalamnya terdapat kebahagiaan di dunia dan seisinya setelah manusia mengarungi berbagai macam cobaan. Hal itu ditegaskan dengan penggunaan lam al-qasam, lam sumpah dan nun taukid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Lihat ya, surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. Nih, Adapun cobaan yang dimaksud dalam ayat ini mencakup seluruh cobaan secara umum. Meliputi cobaan rasa takut yang menimpa hati, lapar yang menimpa perut, kekurangan harta, kematian jiwa, dan membusuknya buah-buahan. Di antara kasih sayang dan rahmat Allah di sini adalah ia menciptakan cobaan yang berupa rasa takut, rasa lapar, dan kekurangan. Kata ulama dibaca nakirah di sini untuk menunjukkan betapa remehnya dan sedikitnya cobaan itu jika dibandingkan dengan pahala yang agung, pahala yang besar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 157, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Lalu apakah yang dimaksud dengan tiga kabar gembira itu? Ketika kabar gembira itu adalah berkat, rahmat dan petunjuk. Allah menjadikan sabar dan takwa sebagai pengantar kepada kemuliaan di bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf, sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Surah Yusuf ayat 90. Selain itu juga mengaitkan keberuntungan dengan sabar dan takwa. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Demikian surah Al-Imran ayat 200. Nah itu dulu ya. Nanti eh, materi-materinya kita perlahan ini ternyata ya Allah ya Rabbi ya surah uh, wal asr itu al asr ini pendek tapi maknanya jauh jauh sekali bahkan tidak salah ya kalau Imam Syafi'i menyatakan kalau seandainya Al-Qur'an ini hanya turun surat ini saja kemudian orang betul-betul mengamalkan surat ini selamat dunia dan akhirat gitu ya bukan berarti tidak surat yang lain tidak penting gitu ini hanya menggambarkan betapa jauh maknanya e, tetapi diingatkan dalam tafsirnya Pak Quraish Hab di sana menyatakan bahwa beramal itu ada ada ada triknya, ada caranya. Itu harus niat intinya karena, karena kepada Allah saja. Kedua, bagi yang melakukan suatu pekerjaan namun ia tidak beriman, pada hakikatnya tidak menan, tidak mendapatkan apa-apa. Itu. Jadi harus karena Allah semata. Baik, eh, silahkan untuk ibu dan bapak yang ingin mencoba membaca surah Wal Asr ini ya. Wakob Isyar. Ya, Assalamualaikum. Umroh. Dengan siapa ini? Ibu Yati. Ibu Yati di mana? Bukit Duri. Di Bukit Duri, volume radionya dikecilin ya. Bentar Pak Ustaz iya, ya. Iya, silahkan. Iya. <clears throat> Ngebrom ya. Iya, silahkan. Iya, mangga, silahkan. A'udzu billah. Jangan a'udzu. Kerasin sedikit. A'udzu gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri in Ah, mau mau berhenti apa menyambung? Insyaallah Ustaz. Oh, bukan insya insyaallah. <laughs> Tanyanya kalau berhenti oh, iya. caranya lain. Ay kalau nyambung juga lain, bukan insya Allah atau. Iya, ya. Maksudnya insya Allah tuh nyambung bisa. Uh, Kalau nyambung segera bacanya. Oh. Wal asri innal insana lafi khusrin illa itu sambungin terus kalau berhenti wal, wal asr itu ya. Iya berhenti Pak Iya berhenti boleh, ya. disambung juga boleh, tapi ada ilmunya. Iya, ya, ini ya. ya. Eh, silakan. Wal as. Bukan. Nah, kalau berhenti bukan wal as, tapi wal asr. Wal ada r nya itulah wakaf isaro. Itu kan sebelum ada handphone apa? Iya. Pager. Kalau hidup kita lagi susah, lagi bingung, keder. Kalau belum makan, lapar atau eh, bukan ya. Itu R-R-nya itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu wakaf isar fil ard. Ya, wal asr. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Sama wakaf isar nih Dati. Jadi latihan wakaf isar itu di sini sama di uh, Inna anzalna. Di sana ya. Iya. Banyak sekali di situ juga. Ya, lagi terusin. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau Jangan saw tapi so. Wa tawasau so so. Hak liwa hak kalau dihentikan itu jadi kolkolah. Tapi di situ tidak boleh berhenti. Wa bil hak, Tapi Ulang lagi. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dari mana Pak Ustaz? Watawasau bil haqqi. Watawasau. Jangan sau, tapi sau sau sau sau sau Mau apa, mau sau katanya artinya begitu, sau Shopping, sau Jangan sau nggak apa-apa memang ini waktunya ibu kelas B sekarang ya. Iya, Pak. Eh, ternyata baca wal asli aja belum bisa. Nah, belajar makanya ya. Iya, gitu. Watawasau gitu Bu ya. Watawasau bil haqqi watawasau bis bis Terima kasih Makasih, banyak belajar lagi Bu ya. ya Baik. Nanti mau ke kayu manis Boleh, mangga. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik di 85 <laughs> di 85 85944785 masih ngebrom ini ya. Hmm, teh teknisinya barangkali di pusat ini. Uh, dalam mengkaji tentang surah Al Wal Asr surah ke-103 ayat 3 ini illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw haqqi wa tawasaw bis Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang-orang yang mempunyai empat kriteria. Kriteria yang pertama yaitu keimanan yang tidak dicampuri dengan keraguan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ketika Jibril datang dan bertanya, bertanya tentang iman. Jawaban kemarin sudah dijelaskan definisi iman. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada kodok dan kodar ya. Ini kodok, uh, eh, kodar, ketentuan Allah yang baik maupun yang buruk. Ini, jadi penjelasan hadis ini sangat panjang dan telah diterangkan ya di masing-masing tempatnya. Siapa yang beriman dengan prinsip yang enam ini, mereka yang disebut orang yang beriman. Keimanan tersebut harus bersih dari keraguan dan kebimbangan. Artinya engkau beriman dengan rukun yang enam itu. Seolah-olah engkau melihatnya, itulah ihsan. Seolah-olahnya seolah-olah melihat dengan mata kepalamu sendiri. Dalam permasalahan ini, manusia terbagi menjadi tiga. Pertama, mereka yang mempunyai keimanan yang murni tanpa keraguan sedikit pun. Kedua orang itu ada orang yang kafir yang mengingkari rukun tersebut. Ketiga ada mereka yang masih ragu dengan rukun tersebut. Itu ya tentang definisi keimanan. Nah, yang selamat di antara tiga golongan ini ialah golongan yang pertama yang mempunyai keimanan dengan tanpa keraguan, beriman hanya kepada Allah semata. Ini ini merupakan syarat daripada amal diterima amal. Beriman kepada para malaikat yang ada di alam gaib. Beriman kepada kodo dan kodar, ketentuan-ketentuan Allah yang ada. Baik di 85904785 kami berikan kesempatan kembali silahkan. Ah, halo. Iya. Assalamualaikum salam dengan Ibu. Silahkan. Lebih dekat dengan teleponnya Ibu ya. Iya. Iya, Mangga. Silahkan. A'udzu billahi minasy الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر Jangan ditahan, idhar komariah. Wal, jangan. Wal asr, jangan wal as, ujungnya ro. Wal asr. Nah, gitu. innal insana lafi khusr illal Jangan ditahan. Ilnya jangan ditahan, lahnya baru illal gitu. Illanya juga nggak jadi panjang. bukan ilalali sebentar. Iya. Illal gitu. Illal. Nah. Illal amanu wa amilus وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر jangan saw tapi saw watawasaw saw karena bunyinya bunyi o hurufnya sod so kalau sa saw betul ini so watawa saw bis sober ulang dari watawa boleh watawa saw bil jangan saw saw. Saw. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Sober sama wakaf isyarah juga makasih ibu Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya saya ngebrom sekali ya Bung Sigit ya. Besar banget. Ini bukan haming lagi, broming. Ya, silakan. Udah ada yang masuk kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Mangga. Siapa ini? Ah, Ibu Lena dari Bekasi. Baik, silakan. A'udzu yang jelas. A'udzu mina syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim Wal asri innal insana lafi khusrin illa Jangan ditahan, segera Wal asri wal asri innal insana lafi khusrin illa Jadi idhar segera Wal asri innal insana الإنسان لفي خسر إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Jangan saw tapi sow Watawasau ya gitu ya Karena bunyi O Kalau bunyi A, sin, saw Iya ini saw kayak row gitu tong. Sobil Eh jangan bil Alif lam samsia Alif lamnya ndak dibaca iya, iya. Watawa Sobil yang pertama iya Watawa Sobil hakti, Watawa Sobis gitu Sobis sober ya Ulang ya Iya Watawa Sobil hak salah. Jangan saw, tapi saw. so. bil bil so, bis Iya, banyak belajar lagi. Makasih, Baik, Ibu. Baik. Bung Sigit tampaknya teleponnya dimatikan aja, ngebrom. Iya, ya. Nah, kan enak tuh. Gak apa-apa ya, tadi udah berikan kesempatan. Jadi uh, untuk ibu dan bapak Kapan ada waktu silahkan datang ke taklim. Mana aja taklim mah. Mau di kayu manis boleh. Di taklim mana aja silahkan. Gurunya juga yang sebanyak-banyaknya. Jangan satu gurunya ya. Biar nggak sesat. Emang bisa. Kalau gurunya satu sesat. Cenderung kultus gitu ya. E, kita sudah belajar ya. Dari dari negeri ini, dari manapun. Kalau mengkultuskan yang satu terlalu banyak ini gitu ya. Seakan-akan segalanya gitu kan. Hitler aja sama gitu ya. Jadi banyak guru lah, banyak belajar kemana-mana. Ini di huruf makhraj yang sudah saya berikan, kalau ibu dan bapak sebetulnya belajar, sudah ada kasetnya, sudah ada CD-nya. Bahkan untuk tunanetra dan mu'alaf itu silahkan diambil gratis. Di garis bawah itu gratisnya. Gratis. Ibu dan bapak kemudian di tempat masing-masing mempunyai jamaah, belikan CD-nya, CD kosongnya nanti saya rekamkan, bagi-bagi. Ini kayak ini, Latihan sod ini kayak gini. So si subas. So si subas. Susah. Kenapa, kenapa song jadi ikhfa. susah sani sasna minal musni ma si sa. Badidu bad. Bad. Jangan dikolak-kolakan tapi. Badidu bad. عن عن أعلى من عن عن susah. Ada kasetnya ini sudah saya rekamkan dari awal, diulang-ulang gitu. Bahkan belajar lagu surat Al-Hasr sudah, belajar terjemah perkata ada juga. Kemudian belajar tajwid kayak gini tajwidnya ya. Wal asr, wa jadi kosar. Wal alif lam komaria. Kenapa alif lam komaria? Di atas lamnya ada sukunnya. Alif lamnya dibaca. Kenapa dibaca? Ada tanda bacanya di atas lamnya. Kenapa ada tanda baca? Kenapa dibaca? Karena setelah alif lam bertemu huruf komari itu ain. Emang ada berapa huruf komaria? Ada belas. Apa? Dibagi ya hajaka wa khob akimah. Wal a'nya kosar pendek, wal as juga kosar, wal asarnya wakob isaroh. Itu ada sudah saya bikinkan gitu ya. Apa susahnya tinggal datang ke Radio Kayu ambil itu ya. Itu insyaallah lah mudah-mudahan ya. E, datang e, kemudian Hmm, ini Bu Eni Anwar, ini ada juga SMS. Uh, terima kasih Pak Ari, banyak manfaat yang didapat ya. Insyaallah ya tidak ada rotan akar pun jadi. Jadi itu. Jadi untuk tajwid, untuk terjemah perkata, terjemah perkatanya belum jadi. untuk uh, lagu tajwid yang a i u ba tadi itu sudah ada ya. Silahkan tapi diambilnya Sabtu dan Minggu di rumah yatim. Kalau di Depok hari Jumat. Kalau hari ini saya ada di Pulau Mas ya Bu Reti insyaallah di majelis talim di Pulau Mas Ibu Yayu. A i u ba a i u ba u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Itu. Ini maaf ya teleponnya ngebrom jadi nggak enak telinga saya jadi sakit kalau mau mau mau masuk ke handphone kali ya coba dilihat lagi uh, di sisa waktu yang ada di halaman ke 500 ya tafsir al-misbahnya kemarin oh kita baru di halaman 498 nih uh, kita masih mengkaji tentang eh, kata lafi ya kan wal asr innal insana lafi itu lafi khusr nah Kata lafi adalah gabungan dari kata huruf lam yang me menyiratkan atau mengartikan makna sumpah dalam huruf fi. Fi yang mengandung makna wadah dan tempat. Dengan kata tersebut tergambar bahwa seluruh totalitas manusia berada di dalam suatu wadah kerugian. Rugi manusia itu seakan-akan menjadi satu tempat atau wadah dan manusia berada serta diliputi oleh wadah tersebut. Rugi kecuali orang-orang yang beriman kan. Wal asr innal insana lafi khusr. Allah bersumpah demi masa, demi waktu sesungguhnya semua manusia itu rugi, insan itu rugi. Insan tadi yang mukallaf. Illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, jika de demikian, waktu waktu yang ada ini harus dimanfaatkan. Al waktu kasaif, waktu itu ibarat pedang. Kalau kita lengah, kita dilibas. Kalau orang barat waktu itu uang <laughs> gitu ya. Apabila waktu ini tidak diisi, maka kita akan merugi. Bahkan kalaupun diisi tetapi dengan hal-hal yang negatif, maka manusia pun diliputi oleh kerugian. Disinilah terlihat kaitan antara ayat pertama dan kedua. Dan dari sini pula ditemukan sekian banyak hadis Nabi yang memperingatkan bahwa manusia agar mempergunakan waktu dan mengaturnya sebaik-baiknya. Rasulullah mengingatkan dua nikmat yang sering dilupakan, disia-siakan itu oleh, oleh banyak manusia, yaitu kesehatan dan waktu. Ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil wa tawasaw bis semua manusia rugi kecuali orang-orang yang beriman. Beriman, iman saja nggak cukup. Kemudian ada aplikasi beramal soleh serta saling berwasiat wasiat atau mengingatkan tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Ayat yang lalu menegaskan bahwa semua manusia itu diliputi oleh kerugian yang besar dan beraneka ragam. Ayat di atas mengecualikan mereka yang melakukan empat kegiatan pokok itu tidak rugi kecuali itu orang-orang pertama adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh yakni yang bermanfaat serta saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran dan ketabahan iman adalah pembenaran hati atas apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Intinya antara lain dapat disimpulkan dalam rukun iman yang enam itu. Iman ini sangat sulit digambarkan hakikatnya. Ia dirasakan oleh seseorang tetapi sulit baginya. Apalagi bagi orang yang lain yang bisa melukiskan perasaan itu. Iman ini bagaikan rasa kagum atau cinta. Hanya bisa dirasakan oleh pemiliknya dan dalam saat yang sama si, pe si pencinta ini atau yang merasakan ini juga kagum terhadap apa yang dirasakan. Nah, seorang yang beriman bagaikan keadaan seseorang yang sedang mendayung perahu di tengah samudra dengan ombak dan gelombangnya yang dahsyat lagi bergemuruh. Nun jauh di sana nampak perlu yang dituju. Nah, pada saat berada di tengah samudra itu pasti timbul dalam benak si pendayung ini suatu ketidakpastian yang menimbulkan tanda tanya. Dapatkah saya tiba pulang di tujuan itu? Nah, demikian itu pula lah halnya dengan iman pada tahap-tahap pertama. Ada keraguan. Hal semacam ini pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam menyangkut keimanan tentang hari kemudian. kejolak jiwa beliau yang diliputi oleh tanda tanya diungkapkan kepada Allah. Ini bisa dilihat surah Al-Baqarah ayat 260 ya bagaimana Nabi Ibrahim galau awal-awalnya. Oh Tuhan saya ini matahari, tapi matahari kok terbenam. Oh Tuhan saya bulan, bulan juga begitu. Nih. Sementara ulama membagi ajaran agama kepada dua sisi, yakni pengetahuan dan pengamalan. Akidah yang wajib diimani merupakan sisi pengetahuan, sedangkan syariat merupakan sisi pengamalan. Atas dasar ini, para ulama di atas memahami bahwa orang-orang yang beriman dalam arti orang-orang yang memiliki pengetahuan menyangkut tentang kebenaran. Puncaknya kebenaran adalah pengetahuan tentang ajaran-ajaran agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, sifat pertama yang dapat menyelamatkan seseorang dari kerugian adalah pengetahuan tentang kebenaran itu. Jadi harus belajar nih. Kalau dalam penafsiran ayat yang kedua digambarkan bahwa totalitas manusia berada dalam kerugian. Maka apabila ia telah memiliki pengetahuan tentang kebenaran yang dimaksud di atas, maka seperempat dari dirinya telah bebas dari kerugian. Tuh, baru halaman 500 ya. Dikit-dikit nih. Jadi hari itu tidak ada apa-apa, saya hanya membacakan aja biar kita tidak rugi. Nah, dan ini dalam asbabun nujulnya dinyatakan bahwa para sahabat saat berjumpa ingin berpisah, misalkan saya dengan Mas Sigit. Kita berjumpa hari ini, kemudian sebelum berpisah mengikrarkan surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu ya. Baik, secara tajwid sekali lagi silahkan diperoleh ya. Karena tajwid ini mudah. Ibu dan bapak tinggal mendengar. Sudah saya siapkan CD dan kaset gratis untuk tunanetra dan mualafnya. Yang bukan tunanetra, bukan mualaf, punya kelebihan, tolong siapkan CD yang banyak. Nanti saya rekamkan, bagi-bagi Ibu, silahkan ya, di tempat masing-masing. Kita ingin berbagi, berbuat yang sebisa kita. Jadi untuk tajwid mudah, tafsirnya ini susah. Susahnya apa? Tafsir juga tinggal belajar mudah banyak buku, tapi waktunya itu ya, bacanya itu kita e, lebih senang mendengar daripada membaca. Bahkan kemarin ada SMS, Pak Ari sejujurnya saya beragama ini masih dangkal. Saya lebih tahu tokoh-tokoh pewayangan. Saya lebih tahu eh, film-film uh, apa itu Bruce Lee, apa itu apa gitu. Dia bilang, tapi saya tidak cukup tahu tentang Rasulullah. Siapa Rasulullah sebenarnya, bagaimana sepak terjangnya, bagaimana keturunannya. Kapan hari hari tolong sejarah Nabi. Insya Allah lah ya. Tapi tentu penyajiannya supaya supaya tidak jenuh nanti kita e, buatkan triknya gitu. Siapa Rasulullah, siapa putra-putranya, siapa cucunya, siapa istrinya, bagaimana dengan sahabatnya. Insyaallah ya. Baik Ibu dan Bapak, ada saran dan kritik silahkan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. Tidak ada rotan akar pun jadi. Sebetulnya saya ingin memperbanyak tadarus tapi teleponnya masih ngebrom bukan humming, bukan brom kecil tapi brom besar. Tadi Ibu bisa dengar ya. Jadi setiap siaran saya rekam di rumah di komputer, kemudian ngebrom itu habis suaranya dengan bromnya. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan uh, teknisi bisa memperbaiki barangkali untuk tidak mengganggu ya. Karena kalau acara ulang tahun atau infolin itu sebentar saja ya. Kalau ngaji ini kan dan kalau ngebrom nggak jelas karena kita lagi belajar. Ibu dan Bapak semuanya terima kasih. Ada saran dan kritik, ada masukan atau ingin CD gratis, silahkan ya ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. Atau untuk yang sudah netra, bisa juga menghubungi 993 603 993 88603. Uh, khawatir nanti Bapak yang sudah jauh datang-datang uh, eh, CD-nya lagi habis gitu ya. Tapi masih banyak kok insya Allah saya bikinkan. Jadi sudah ada tajwid tentang Al-Hasr surah ke-59 ayat 18. Ada juga tajwid tentang At-Takasur dan Al-Asr -Al ini, Wal-Asr ini ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada. Baiknya dari Allah, benarnya dari Allah, salahnya dari saya sebagai manusia yang tentu banyak kekurangannya. Terima kasih bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Raja Astuti. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pendengar si Radio Manis Hari ke-29 bulan Januari 2008 Bersama Bung Sikit, saya Zulia Manmani Anda di bingkisan hari ulang tahun Selamat pagi dan selamat mengikuti warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat pagi, apa kabar? Uh, bahagia rasanya kalau Anda hari ini berulang tahun Kemudian ada wujud perhatian dari sahabat kita, teman kita, keluarga kita, ayah, ibu, atau dari siapapun Karena keluarga terus terungkap ya di 97,9 FM Radio Kemanis uh. <laughs> Iya, yuk bangun bangun bangun bangun. Yang mau sarapan monggo sarapan, yang mau memper, uh, mempersiapkan banyak hal silakan. Dan telepon sudah diangkat, saya buka, SMS juga dibuka. Yuk. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum Ibu. Salam. Iya, dengan Ibu siapa nih? Mbak Betul Ibu. Iya, ini Bu Haji Anet. Kok nggak kedengaran di radionya? Di radio apa di di telepon ya nggak kedengaran? Eh, di telepon. Ya. Di ya, telepon di ya. ya. Berarti volume radionya Ibu tolong agak dibesarkan. Oh gitu. Ibu iya, Ibu Haja Anis kejadiannya yang minggu lalu cucu aku ulang tahun. Ah, sekarang siapanya aku yang ulang tahun? Ya sekarang mantu ini ayah. Oh mantuku ulang tahun, ya, ayahnya yang kemarin ulang tahun. Iya. Di Puring Gading namanya Bur Bapak Asa. Bapak A Bapak? Asa dan Siasa. Oh iya. Ya ayahnya putih yang Iya betul, ayahnya putih. Ya. Putihnya baik kan ngikutin ayahnya ya? <laughs> Sama ibunya juga, deh, Sama neneknya, Deng. Ya. <laughs> Ulang tahunnya keberapa nih, mantu? Ulang tahun 72, 36 ya. Oh, 36 tahun. Iya. Aduh, silahkan deh ini dari berarti Halo, dari masa. Iya. Halo, Oma ngucapin di ngucapin selamat ulang tahun. Aha. Yang ke-29, dua yang ke 36 <laughs> Semoga panjang umur Iya selalu uh, uh. Rukun di rumah Amin Selalu dapat keberkahan Amin Anak-anak yang yang cantik Yang soleh Yang soleha Mudah-mudahan rukun ya Oma doain Oma Oma keberkahan. Oma Ya di Puri Gading baru Iya Oma dengerin dulu Ma Iya Asa punya proyek nih Ma, doain ya Ma ya. Oh iya iya, Mbak Su punya proyek apa nih? Asa, Asa yang punya proyek. Oh Asa enggak dong. <laughs> Oh enggak. Emang kenapa? Eh proyeknya iya, eh, iya, apa namanya lancar-lancar deh. Lah iyalah. Ada cita-citanya belum tentu ya. Amin, amin, amin, amin. Ya. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Jadi, Ibu. Ubud, Blok J9, Blok J7, Blok J9 nomor 17. Oke okay deh. Brigadi. Makasih ya. Mbak Zul. Baik, terima kasih Bu Haji ya. Yuk. Ya. Waalaikumsalam. Iya. Asa tidak belum minta lagu, silakan 85978 SMS juga dibuka loh di 021 937 6026 Halo RKM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, sudah bangun dong? Halo? Iya. Halo, dengan siapa? Dela nih, Bunda Jo. Ya, aku jadi lemas lagi nih. Halo? Iya. Yang kenceng dong. Iya, dari... <laughs> Dela ya? Iya. Iya, yang ulang tahun siapa? Uh, eh, ada sepupu aku. Sepupu aku? Uh, Dela kan masih muda nih. Hah? Masih muda kan? Siapa? Kamu? Iya dong. Ayo dong suaranya yang keluarin dong, keluarin suaranya. Iya. Semangat ya. dong, semangat. Yang ulang tahun uh eh, -uh. Eh. Winda Lestari. Uh -uh. Yang ke kalau nggak salah 11 tahun. Lepasin dong suaranya lepas terbuka aja. Iya, iya. <laughs> Jangan jangan jangan apa ya? Iya. Apa ucapannya? Uh, ucapannya selamat ulang tahun. Terus semoga panjang umur. Terus sekolahnya sekolahnya biar lancar aja terus ibadahnya tambah rajin nurut sama orang tua terus rezekinya biar makmur aja halo gak enak kan aduh habis Dela sih ngomongnya berbisik saya jadi kalau saya ngomong ketutup suaranya Dela oh, gitu ya iya dong oh. terus satu lagi tapi kemarin ayo namanya Zainal Zainal uh, yang ke oh Zainal <laughs> itu mah nyanyian oh nyanyian <laughs> Zainal orangnya baik loh Zainal itu iya tahu nggak kalau punya makanan dia bagi dia kamu kebagian kan <laughs> Iya kebagian eh, kebagian Emang oh. bener begitu Zainal dia Baik banget deh Udah ucapannya selamat ulang tahun Semoga panjang umur semua terus biar tambah nih bedanya sholatnya masih suka ditinggal tuh jangan jangan ditinggal hmm. emang ditinggal di mana sholatnya di pisang uh. suka ditinggal di mana sholatnya <laughs> nggak maksudnya suka suka ya tinggal gitu deh uh -huh. semoga yang uh. tuh tercapai aja ya. ya udah boleh minta lagu apa itu apa serpihan hati dari Utopia. Oh, eh, serpihan hati Utopia. Spesial juga untuk Ibu Rita nih. Aduh, HP ku ketinggalan Ibu Rita. <laughs> Tolong nanti SMS lagi ke SMS RKM ya. Siapa yang ulang tahun terus serpihan hati suka ya lagu itu? Iya. Aduh, merana banget. <laughs> Ih. Ya, Mudah-mudahan ketemu sosoknya ya. Iya. Oke, makasih. Iya, Waalaikumsalam. Yuk, sudah siap? Kita dengarkan lagunya. Iya.